Jadi berapa itu? 12 meter ya. Bola bola api raksasa 12 meter. Ya. Maka kulitnya itu hanya 70 mm. Ya. Di bawah kita ini adalah neraka yang luar biasa panas sekali. Tetapi Allah menahan bumi itu dalam suhu tertentu. Dalam keseimbangan tertentu. Sehingga kita hidup sejahtera di keraknya ini. Kemudian kita pun membangun peradaban. Kemudian di antara kita ada yang sombong dengan peradaban yang sudah ia bangun. Ya, padahal kalau disentil sedikit oleh malaikat Jibril, ambles itu kerak masuk kita ke dasar bumi yang sangat panas sekali. Ya. Dari mempelajari hukum-hukum Allah untuk makhluknya bernama alam, kita bisa mencapai ma'rifat. Sungguh. Maka kita wajib mempelajari ilmu itu bukan sekedar untuk menjadi seorang ahli fisika. Kita belajar fisika bukan untuk sekedar menjadi ahli fisika. Kita belajar astronomi bukan sekedar untuk menjadi seorang astronomer. Kita belajar kimia bukan sekedar menjadi ahli kimia. Kita pelajari itu semua. Sebagai seorang santri, kita wajib mempelajari itu semua. Dari jalan apa saja tidak perlu kuliah. <clears throat> Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahadus bin ni'mah. Saya memahami fisika subatomik dari majalah bekas. Jalan-jalan di pasar Bogor, lihat tukang loa, ada majalah bekas National Geographic. Saya masih ingat tahunnya 85. Ya, kalau baru itu harganya mahal sekali. Ini ada di tukang loa, cukup mengeluarkan uang beberapa lembar ribuan. Ya. Beralih ke tangan saya, saya baca. Di situ ada penjabaran tentang partikel-partikel subatomik. Saya pelajari. Alhamdulillah diberi paham oleh Allah. Oh begitu atom itu. Yang katanya merupakan bahan dasar penyusun alam semesta ini. Ya. Alhamdulillah. Ya. Allah juga menciptakan makhluknya yang kedua dari tiga makhluk yang ada alam kehidupan manusia yaitu makhluk kehidupan flora dan fauna Allah menciptakan lengkap dengan paket peraturannya ya. proses-proses yang ada di dalamnya ya. ada oksidasi ada fotosintesa ya ada reproduksi dan masih ribuan macam proses yang Allah ciptakan. Allah tidak terkena ngantuk sedikit pun dalam menjaga makhluknya. La ta'khudhu sinatun la naum. Ya. Maka wajib bagi kita orang-orang yang beriman untuk mempelajari ilmu yang bisa membedah hukum Allah untuk makhluknya yang bernama kehidupan. Itulah ilmu biologi. Ya, bisa ilmu botani, bisa ilmu zoologi. Wajib bagi kita dalam rangka menggapai ma'rifat. Bukan untuk sekedar menjadi ahli biologi, ahli botani, ahli zoologi. Bukan untuk sekedar menjadi seorang penceramah ulung yang diundang ke seminar-seminar biologi misalnya. Apalagi dengan cita-cita untuk mendapat Nobel Prize. Hadiah Nobel. Ya. Saya terkesan dengan pembukaan mukaddimah yang mengiringi karya-karya Syekh Harun Yahya. Ya, di situ penulis menuliskan bahwa orang sekarang mempelajari ilmu-ilmu natural, ilmu-ilmu alam. Ya, begitu rupa pencapaiannya sudah demikian canggih, sudah dalam, tetapi tidak pernah mengenal siapa penciptanya. Itu kira-kira seperti seseorang yang mendapat kesempatan belajar ke luar negeri, katakanlah S2 atau S3, ya, dia tinggalkan anak istrinya di negeri, di kampung halamannya ya, dia pergi, misalnya kemana? Ya, ke Cambridge di Inggris, ya, atau ke Toulouse di Perancis ya. Sekian lama dia tinggalkan istrinya yang tercinta itu. Satu waktu datang surat dari istrinya. Ya. Datang surat ya. Dibuka oleh sang suami ini yang sedang belajar ilmu mencapai gelar sarjana ya dibuka suratnya itu bukannya dibaca bukannya ditangkap pesan yang tertulis di dalam surat sang istri tetapi surat itu dia bawa ke labnya ya kemudian diteliti ya berapa gram surat dari istrinya ini dan molekul-molekul apa saja yang menyusun. Ya, bahkan dihitung berapa juta selulosa yang menyusun surat ini. Kemudian diteliti unsur-unsur kimianya apa saja. Bahkan tintanya diteliti. Dia sampai tahu ini tinta merek apa. Ya. Sampai ke molekul-molekulnya dia timbang. Kemudian dia seminarkan hasil penelitiannya ini. Ya. Datang anak kecil bertanya, Pak, mohon maaf, surat yang Bapak teliti itu isinya apa? Terkejut dia. Apa ya isinya ya? Saya tidak membacanya, deh Ya. Saya sibuk meneliti kandungan surat tersebut. Komposisinya apa saja. Dia lupa membaca pesan sang istri Istrinya berpesan pada dia, Akang, Neng bogoh ke Akang, nyaah ke Akang, cinta, kasih sayang kepada Akang. Akang jangan lupa ya pulang ke negeri, ke kampung halaman kita. Lihat si Ujang sudah punya adik. Ya, si Neng. Ya, karena sebelum berangkat, Akang kan berhubungan dulu. Bercumbu dulu dengan Neng. Ya. Sekarang kita sudah ada. Itu tidak dibaca itu. Ya. Pesan rindu dari isinya tidak terbaca. Nah, seperti itulah kebanyakan ilmuwan sekarang bertingkah. Dia sibuk meneliti makhluk Allah. Dia pandai menyusun makalah yang berisi hasil penelitian, hasil observasinya. Ya, dia pintar menghitung, dia pintar menganalisa, dia pintar memprediksi dan sebagainya. Tetapi dia lupa pesan apa yang tertulis di balik makhluk-makhluk Allah ini. Yaitu pesan bahwa akulah sang pencipta. Aku sang pencipta yang maha sempurna yang telah menciptakan. Aku seorang seniman, seniman paling agung yang telah melukiskan karya seniku di makhluk-makhlukku itu. Lupa. Ya, nauzubillah kita jangan sampai demikian ya. Nah, kemudian Allah menciptakan makhluknya yang ketiga yaitu manusia. Ya. Manusia itu ada apa bapak dan ibu-ibu setelah alam dan kehidupan tercipta. Ketika Adam dan Hawa turun ke bumi ini, bumi sudah matang. Ya, sudah ada buminya, sudah ada langit gunung airnya, sudah ada matahari dan oksigennya, sudah ada angin semilir, sudah ada suhu yang normal, sudah ada kelembaban yang normal, sudah siap huni bumi ini. Dan bumi juga ditebari oleh Allah berbagai macam flora dan fauna. Ya, untuk bisa dimakan oleh Adam, Hawa serta anak cucunya atau dimanfaatkan kulit bulunya untuk pakaiannya atau air susunya bisa diminum untuk kesehatannya atau madunya bisa diala ya bisa diperas diambil sarinya untuk menjadi kesehatan jadi menurut kami ini manusia itu diciptakan belakangan. Setelah wadahnya sudah selesai, setelah buayanya sudah selesai. Ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan ke arah sini. Bahwa ketika <clears throat> nenek moyang kita, Sayyidina Adam dan Sayyidina Hawa, turun ke muka bumi ini, segala sesuatu sudah terciptakan, tersedia. Ya. Tinggal enaknya lah. Ya. Maka kita tempatkan manusia ini dalam posisi yang ketiga setelah alam, kehidupan dan manusia. Itu pun Allah menciptakan manusia juga dengan peraturannya. Peraturannya adalah haram, wajib, makruh, sunnah dan halal ya kemarin sudah saya singgung ini ya wajib lawannya apa wajib lawannya apa haram ya sunnah lawannya makruh dan di tengah-tengah ada zona netral mubah atau halal wajib haram sunnah makruh ada halal di tengah ya. <clears throat> Allah menciptakan manusia dengan peraturannya. Namun bedanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Dari segi penerapan, dari segi aplikasi. Ada perbedaan prinsipil. Antara peraturan Allah untuk alam dan kehidupan dan peraturan Allah untuk manusia dari segi aplikasinya ya sifat penerapannya peraturan Allah untuk dua makhluknya yang pertama alam dan kehidupan itu sifatnya obligatif memaksa dalam bahasa Arabnya ijbari Mau tidak mau mereka berdua ini harus mengikuti peraturan Allah. Buktinya kalau mereka menyimpang dari peraturan Allah, maka mereka akan menemukan nasib fatal. Yaitu binasa atau mati. Minimal sakit. Ya. tidak percaya, perhatikan lintasan-lintasan benda-benda langit. Kalau terjadi pergeseran, maka si benda langit tersebut akan mengalami kehancuran karena bertuburkan dengan benda langit yang lain. Ya. Katanya sedikit saja planet bumi ini orbitnya mendekati matahari, maka planet bumi ini akan hangus. Sehingga tidak layak huni. Sedikit saja bergeser menjauhi matahari orbitnya, maka planet bumi ini akan kedinginan beku sehingga tidak layak huni. Ya. Allah menciptakan peraturan kepada alam ijbari. Begitu pula Allah menciptakan peraturan bagi kehidupan. Kalau dilanggar oleh sang kehidupan ini, dia akan menemui kebinasaan. Ya, dia akan menemui kebinasaan kebinasaan. Ya. Anak kucing Anda masukkan ke dalam keler. Tutup rapat-rapat, disegel. Coba tunggu. Kalau Anda sadis nih ya, tunggu ya. Ya, mula-mula lincah itu anak kucing. Lama kelamaan lemes juga Akhirnya mati. Ya, karena sudah menjadi hukum Allah bahwa makhluk hidup terutama sejenis mamalia sangat membutuhkan oksigen. Mutlak tidak bisa ditawar. Yang melanggar binasa. Maka peraturan Allah untuk kedua makhluknya ini sifatnya apa tadi Bapak-bapak? Ijbari memaksa obligatif. Oleh karena itu dua makhluk ini di dalam bahasa Arab disebut sebagai makhluk Allah yang mujbar. Makhluk Allah yang dipaksa takluk, dipaksa tunduk. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu, hukum Allah untuk manusia tidak ijbari. Tidak memaksa. Tidak obligatif. Hukum Allah yang Allah ciptakan untuk manusia yang lima tadi ya yang bisa kita pelajari dari ilmu apa Pak? Ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu al-ilmu an af'alil ibad. Ya, atau al-ilmu an ahkami af'alil ibad. Ilmu tentang hukum-hukum perbuatan manusia. Allah menciptakan manusia dengan peraturannya, tapi peraturan ini tidak memaksa. Sebagai contoh, Salat subuh hukumnya apa, Pak? Wajib. Ya. Minggu pagi, minggu subuh. Ya. Di Bogor itu ada lapangan yang selalu dipenuhi oleh para joggers. Ya. Orang-orang ya. yang gemar berlari. Namanya lapangan sempur. Kalau di sini lapangan apa ya? ini ya. Kadang sering kita lihat, iya jam tilu nggak saya di dia, arek naon mana? Ya mau lari pak. Kapan sholat subuhnya? Ya, orang itu melanggar aturan Allah. Kewajiban melaksanakan sholat subuh. Apakah yang bersangkutan langsung binasa? Seperti hanya alam dan kehidupan? yang melanggar aturan? Tidak, malah cengar-cengir tuh. Merasa sehat, habis lari jajan apa itu? Bubur lah, pisang goreng lah, kopi susu lah. Loh, padahal dia melanggar aturan Allah, menunjukkan bahwa aturan Allah wajibnya salat subuh tidak memaksa. Tetapi apa? Menawarkan, memberi pilihan opsional. Dalam bahasa Arab, ikhtiari. Apa bapak-bapak? Ikhtiari. Ya, memberi pilihan. Maka manusia disebut sebagai makhluk mukhayyar. Ya, makhluk mukhayyar. Makhluk yang diberi kebebasan memilih. Apakah dia mau menerima wajibnya sholat subuh? Dia taat melakukannya atau meninggalkannya? Terserah, mangga teh teing. Ya, mau pilih ini, mau pilih itu, silahkan. Ya. Mencuri, Pak. Hukumnya apa? Haram. Haram karena mengambil hak orang lain termasuk di dalamnya pencurian yang sangat keji yang sedang meruyak di negeri ini yaitu korupsi ya. korupsi itu lebih gila daripada mencuri ya. karena korupsi ini mengambil hak yang harusnya dinikmati oleh sekian ratus juta rakyat dirogoh diambil masuk ke rekeningnya Apakah yang bersangkutan langsung mendadak mati kaku ketika menggelindingkan uang haram tersebut ke rekeningnya? Gelinding 10 miliar Ya. Pada tanggal 7 Agustus 2008 dia menandatangani proyek fiktif menggelinding uang haram ke rekeningnya 10 Langsung mati, jengker. Hah? Enggak tuh. Malah cengar-cengir. Senyum-senyum. Ya gue dapat gebetan asik nih. Berapa? 10 M, masya Allah. Ya. Bahkan dia bangga. Bahkan dia tidak merasa berdosa. Dia banggakan dosa itu. Walaupun mulutnya tidak mengatakan, aku adalah seorang koruptor. Tapi dari tingkah lakunya, dia pamerkan. Dia beli mobil mutakhir Tidak cukup harga 100-200 juta, Pak. Ya. Sedannya 2 miliar. Dia beri apartemen mewah 3 miliar. Ya, dia jalan-jalan ke luar negeri, dia bangga dengan dosanya. Dia tidak langsung mati. Menunjukkan bahwa haramnya korupsi yang diancamkan oleh Allah tetap sifatnya tidak obligatif, tidak ijtihari, tapi ikhtiari. Manusia bebas memilih mau mengambil aturan Allah tentang haramnya korupsi atau menendangnya. Jadi manusia adalah makhluk yang bebas memilih. Di dalam Al-Qur'an jelas-jelas disebutkan wahadainahun najedain. Kami tunjukkan manusia adanya dua jalan. Abdulal wal hidayah, jalan sesat atau jalan petunjuk. Ya. Jalan maksiat atau jalan to'at. Jalan iman atau jalan kufur. Mangga teh teing, silahkan pilih. Barade ye, mangga sok pilih. Jadi manusia adalah makhluk yang bebas memilih. Senang tidak dijadikan sebagai makhluk yang bebas memilih? Antara senang dan tidak loh. Ya, karena nanti akan saya ungkapkan. Ternyata memilih itu tidak gampang. Ya, sebab ternyata masing-masing pilihan mengandung risiko. Ya, masing-masing pilihan menghasilkan konsekuensi tersendiri. Dalam bahasa Arab, masing-masing pilihan yang kita ambil mengandung akibah. Akibah. Masuk ke bahasa Melayu ya. Akibat. Insya Allah ini akan kita teruskan ya. Ada pertemuan yang akan datang. Ini dasar-dasar tasawuf ini ya. <laughs> Ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sayang waktunya sudah habis. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jangan dulu pergi Pak, saya bawa oleh-oleh nih ya. Sudah datang belum oleh-olehnya nih? Ya, saya membawakan alhamdulillah. Ya, silakan, silakan. Ini ada renungan yang ini renungan yang sangat historical, monumental, yaitu ditulis oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh pada tahun 1925 tentang persaudaraan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu harus baca di rumah secara leken, ditekuni, dihayati, jangan baca selintas. Dan bagi yang pernah belajar bahasa Arab nih ya, Baca itu yang sebelah apa tuh? Sebelah kanannya. Itu kan dua wajah. Two in one. Two in one. Ada teks Arabnya. Itu aslinya bahasa Arab. Ya, jadi beliau Syekh Abdullah bin ini pada tahun 1925 mengarang satu nasar atau prosa yang bersifat renungan dalam bahasa Arab, murni dalam bahasa Arab. Kemudian pada tahun 95-an diterjemahkan oleh istrinya yaitu uh, Hajjah Mursyidah Abdullah bin Nuh ke dalam bahasa Indonesia. Saya mengeditnya. <laughs> Jadi saya mendapat tugas mengedit. Ya. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu, Abdullah bin itu ayah saya. Mursyidah itu ibu saya. Ya, dua-duanya alhamdulillah produktif. Tinggal saya yang belum produktif ini. Ya, calang saya ini. Jadi itu yang bisa bahasa Arab mohon membacanya dalam bahasa Arab karena karomahnya ada di situ. Ya, walaupun kalimat demi kalimat, ya, kata demi kata dihayati. Ya, boleh bolak-balik ke sana <laughs> lihat terjemahannya ya. Bagi yang sudah bisa membaca bahasa Arab, sudah mulai ngerti sedikit, sedikit wajib membacanya bahasa Arab dulu. Ya, baru kemudian baca bahasa Indonesianya. Ya. Ini satu renungan tentang persaudaraan Islam. Walaupun ditulis tahun 25 tapi sangat futuristik. Nah, silakan Bapak-bapak ada waktu sampai pukul berapa ini ya? Pukul 1 ya. Jadi ada waktu sekitar 8 menit untuk tanya jawab. Ya, seputar masalah tadi yaitu tentang ijbari dan ikhtiarinya hukum Allah. Ya, mangga ayat harus Silakan Bapak. ikhtiari. Itu sebenarnya ikhtiari juga Pak. Ikhtiari kepada si penguasa. Apakah penguasa ini mau memilih untuk mewajibkan rakyatnya menjalankan syariat atau meninggalkannya? Tanggung jawab ada di pundaknya. Jadi tidak tidak mudah jadi pemimpin Pak ya. Nanti dia akan dihisab. Umatnya secara diam-diam bisa mengingkarinya. Dalam hati bisa diingkari. Atau ketika di dalam kamarnya <laughs> sendiri. Ya. Kata penguasa yang soleh ya. Wahai rakyatku, pada puasa kalian. Awas jangan ada yang nyemen di warung. Kalau kata orang Bogor nyemen ya. Nyemen itu artinya sahur ikut sama anak istrinya, nanti pagi hari dia sudah nongkrong di warteg. Ya, yang kelihatan cuma kakinya. <laughs> Makanya disebutnya nyemen ya. ya. <laughs> Warung bango. <laughs> ya. Si rakyat ini bisa bandel. Ya, kata pemimpinnya, puasa. Dia diam-diam tidak puasa. Jadi tetap ada peluang untuk mengingkarinya Pak ya. Tentu saja hukuman pun sifatnya ikhtiari. Ikhtiari bagi si kodinya. Ya. Si penerapnya, si mutobitnya. Ya. Inilah awal mulanya hisab Pak. Awal mulanya hisab. Mengapa kita nanti dihisab di dunia eh, di akhirat? Itu dari pilihan tadi. Kalau monyet, pohon, gunung tidak akan dihisab. Karena di awal dia sudah mujbar. Tapi manusia muhoyak. Ini pertanyaan yang melangkah lebih jauh sebenarnya Pak ya. Pertanyaan Bapak melangkah lebih jauh. Ini nanti akan saya pada pertemuan yang akan datang. Ya, awalnya hisab itu karena manusia itu adalah makhluk yang mukhayyar. Makanya manusia dihisap nanti. Apa yang kau pilih ketika kau hidup di dunia? Hidup adalah memilih, tapi jangan salah pilih. Salah pilih kejeblos ke neraka. Ya, itu Pak ya. Itu. Silahkan. Pojok sana. حق الاختيار Tidak ngeres pikirannya. Iya, tidak ngeres pikirannya. Iya. Masya Allah ya, hakul ikhtiar ini. The choice is yours. Pilihan ada di tangan Anda. Ada sekali doanya, Pak. Di antaranya doanya adalah Allahumma wafiqna li ta'atika. Ya Allah, berilah kami taufik untuk bisa taat padamu tidak ada orang yang bisa taat kalau tidak beri taufik oleh Allah. Tidak ada Pak orang yang bisa taat tanpa taufik dari Allah. Allah mawafiqna li ta'atika wa atmim taksirona wa taqabbal minna. Ya. Ya Allah, berilah aku taufik untuk bisa mentaatimu dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Itu salah satu doanya Pak ya. Dan masih banyak doa-doa lain. Dari salawat kita bisa mengambil salawat. Salawat apa yang membuat kita jauh, dijauhkan oleh Allah dari perbuatan maksiat dan diarahkannya kepada perbuatan yang baik. Ya, ini salawat yang saya dapati ijazahnya dari seorang Agung di Pleret. Namanya Mama Bakri, Mama Ahmad Bakri bin Sayyida. Ya, nama Mama Pleret. Ya, kemarin saya berjalan dengan cucunya didamping oleh Pak Dasir <laughs> sampai begadang pada ya Itu. apa? Salawat. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khuz biyadi qallat hilati adrikni. Salawat dan salam bagimu wahai junjunganku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salawat dan salam ya kepadamu wahai junjunganku wahai Rasulullah. Khus biadi tuntunlah tanganku. Ya. Qallat hilati sangat sedikit kemampuanku untuk bisa menghindar dari gebiarnya dunia. Adrik nih, ya, bimbinglah aku mencapai tujuanku. Ya, jangankan gebiar dunia, Pak. Gebiar BCA saja kita tidak tahan. Ya. Dunia ini Allah ciptakan penuh dengan gebiar. Baik dunia buat manusia maupun dunia buat rekan kita namanya jin. Sama, herang-herang nate sari masani. Glamor-glamornya sama. Dan kita oleh Allah diciptakan dalam diri kita nafsu. Ya. Jadi kalau kata orang Sunda ya, kermah nafsu hayang, kermah dunia merean. <laughs> Aduh, jadi deh. Makanya saya maklum sama orang yang berbuat maksiat. Maklum dari dalam arti kata wajar. Wajib dihajar. Gitu. Ya. Nah maklum. Kenapa? Karena memang sudah begitu bawaannya. Di dalam diri kita Allah menciptakan hawa nafsu. Dan di dalam dunia Allah ciptakan hiasan-hiasan. Gebiar. Ya. Zuyina linnasi hubu syahawati. Ya. Sehingga terjadi tajazub. Saling tarik menarik. Ya. Nafsu pengen, dunia ngasih kesempatan jadi deh kecuali orang-orang yang mendapat taufik dari Allah kecuali orang-orang yang ma'rifat diberi ma'rifat oleh Allah menyadari kehampaan dunia ini kesia-siaan kenistaan maka dia mengejar sesuatu yang sejati di akhirat nanti itu ya Pak jadi banyak doanya Pak ya di antaranya itu saja deh ya Allah muwaffiq li taatika wa amin tasannana taqabbalna kan antas alim dari salawat assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah Juga kita harus sering-sering komunikasi Fatihah kepada para masyayikh yang sudah membuktikan hidupnya sebagai rijal. Kemana saya sudah utarakan ya, sudah definisikan apa arti lelaki sejati. Yaitu orang-orang yang telah menempuh hidup ini dengan komit. Ya, Kan Telkom sembayannya apa? Committed to you. Committed to you ya Allah. Itu. Kalau kita betul-betul committed to Allah. Ya. Whole of our life. Sepanjang hidup kita. Insya Allah. Kita akan menjadi rojulun min rijalillah. Nah, dari orang-orang semacam itu kita minta barokahnya. Makanya kita perlu ziarah. Baik kepada mereka yang masih hidup, famin human kodonah bahu, wamin human yang tazir atau yang sudah mati, yang sudah meninggal. Tujuannya untuk kita menyangkutkan diri supaya bisa mengkaitkan diri supaya bisa berjalan di jalan yang lurus tadi. Bukan kita ziarah untuk minta kekayaan. Ziarah untuk kaya, ziarah untuk naik bangkat. Ya. Mau kaya, usaha. Mau naik pangkat, berprestasi. Ya. Kalaupun kita sekali-sekali minta rizki, sekali-sekali minta peluang yang lebih baik di tempat pekerjaan kita, itu niatnya untuk bekal ibadah. Tapi tujuan utama kita adalah ikut bersama mereka. Fi zumratil awliya. Ya. Sebab kita menyadari ya, dunia makin kesini makin gebiar seperti nenek-nenek yang makin gumelis. Ya, nenek-nenek yang makin kemayu. Sedangkan nafsu kita makin berkobar-kobar. Ya, akal kita makin tertutup. Ya, ilmu kita sangat sedikit. Himmah kita lemah. Ya. Maka kalau kita tidak memboncengkan ya, apa sih istilah yang tepat ya? Mengkaitkan diri kita kepada mereka kita akan hanyut di bawah oleh dunia. Ya. Barangkali tiga poin itu sudah cukup, Pak. Doa tadi, salawat sama rajin-rajin ya, murabatoh ya, menciptakan hubungan dengan mereka-mereka yang terbukti sudah berhasil. Wow, a'lam. Aduh, waktunya habis ya. <laughs> Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa itu direnungi ya. Dibaca saat kita sedang santai di malam hari dibaca diresapi.